Yang pertama adalah mengenal ilmu. Mempelajari ilmu. Iya. Ilmu ini luas ya dari ilmu agama. Tapi penulis terangkan batasannya yang diwajibkan. Kata beliau wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama adalah mengenal Allah, Allah. Yang kedua mengenal nabinya, dan yang ketiga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Iya. Maka ini kewajiban mempelajari ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Iya. Dan perlu saya ingatkan bahwa ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain. Inilah yang diterangkan oleh penulis di sini. Bagaimana seorang hamba mengenal Allah? yang pertama. Dia kenal siapa Allah? Dengan apa dia mengenal kebesaran Allah? Kemudian dia kenal bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dia apa yang dibenci oleh Allah dari kesyirikan. Ya. Maka ini ilmu sifatnya wajib dipelajari. Karena itu seorang wajib mengenal bagaimana cara dia memurnikan ibadah kepada Allah. Dan seorang muslim dan muslimah wajib mengenal apa itu kesyirikan. Apa bentuk-bentuknya. Sehingga dia tidak jatuh dalam kesyirikan. Sekarang banyak orang jatuh dalam kesyirikan, dia tidak sadar. Apa itu syirik berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan perbuatan, atau berkaitan dengan kondisi dan keadaan yang dia lakukan. Iya. Maka dia wajib mengenal kesyirikan itu sehingga dia kenal apa yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari ilmu yang diwajibkan disebut oleh penulis di sini adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, seorang muslim tidak boleh tidak kenal Nabi ya. Maka ada kadar yang diwajibkan dalam mengenal Nabi. Ini yang nanti akan dirinci oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, dia wajib mengenal agama Islam. Iya. Ada sholat lima waktu, ada zakat, puasa, haji. Ini lima dari rukun Islam ditambah dengan dua syahadat. Ya. Wajib dikenal dan diketahui. Ada rukun iman, wajib dia kenal apa itu rukun iman. Ada ihsan, ah, wajib dia kenal apa itu ihsan. kalau dia kenal agama secara umum, hal yang diwajibkan terangkat darinya kewajiban. Ya, selain daripada itu, itu hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Hukum mempelajarinya adalah apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apa? Kalau sebagian dari umat Islam sudah melakukan, gugur dosa terhadap yang lainnya. Seperti sholat jenazah, sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi kalau ada sebagian dari kaum muslimin sudah mensolati jenazah seorang muslim, maka gugurlah dosa terhadap yang lainnya. Tapi kalau semuanya tidak mensolati, maka semuanya apa? Semuanya berdosa. Iya. Semuanya berdosa. Karena itu ada yang disebut dengan fardu kifayah. Baik, jadi ini kewajiban yang pertama mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu. Dan perlu diketahui bahwa ilmu agama ini mempelajari ilmu agama itu adalah nikmat yang sangat besar. Karunia yang sangat berharga bagi seorang hamba. Iya. Apabila ia serius di dalam mempelajari agamanya, telah mengenal bagaimana agama Islam ini, ya, dengan dalil-dalilnya, maka dia akan merasakan betapa indahnya kehidupan itu. Beda antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Dan ingat, pembahasan syariat <clears throat> semuanya berkaitan dengan ilmu agama. Tidak ada kaitannya dengan ilmu dunia. Orang yang menonjol di ilmu dunia, orang yang menonjol pada selain bidang ilmu agama, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai adalah ilmu agamanya. Iya. Karena itu dunia diberi kepada siapa saja. Muslim, kafir, semuanya diberi dunia. Tapi keimanan tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Iya. Karena itu hendaknya kita bersyukur punya keinginan di dalam mempelajari agama. Dan ini nikmat yang sangat besar. Tapi kadang di dalam kehidupan kita didominasi oleh berbagai perkara yang kita saksikan, berbagai hal yang kita lihat, kondisi kehidupan yang berjalan di tengah kita, sehingga melalaikan kita dari ilmu agama. Ya, padahal ilmu agama itu adalah ruh bagi seorang hamba. Dikatakan sebagai ruhnya. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Jadi wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Agama yang dibawa oleh Nabi itu disebut ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklumi bahwa tidak ada kehidupan tanpa ruh. Iya. Tidak ada kehidupan tanpa ruh. Karena itu seorang akan merasa kalau dia mengenal ilmu agama. Akan ringan ujian dan cobaan yang dia lalui. Akan ada jalan keluar baginya pada setiap masalah yang dia hadapi. Iya. Dan dia ketika hidup di antara manusia, dia tahu sebab-sebab kemuliaan itu apa, sebab-sebab kehinaan itu apa. Sehingga dia dalam kondisi kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Iya. dan inilah sorga yang kata para ulama sorga dunia namanya. Siapa yang tidak memasuki sorga dunia ini, dia tidak akan masuk di sorga akhirat. Iya. Sorga dunia inilah ilmu agama keimanan. Seorang yang masuk di dalamnya, maka mereka lah yang dimasukkan ke sorga di akhirat. Tapi orang yang tidak pernah mengenal dari keimanan, dari ilmu agama, dia tidak akan merasakan sorga di akhirat. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang tidak mempelajari ilmu seperti mayat-mayat orang-orang yang mati. Iya. Jadi tidak disebut dia hidup. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mati? Dia mayit. Kemudian kami hidupkan dia. Dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan di bawah cahaya ini. Apakah orang yang seperti ini sama perumpamannya dengan orang yang tetap mati di dalam kegelapan, tetap dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman kepada orang-orang yang memiliki akal. Ini ada dua golongan. Satunya tadinya memang mati, tapi Allah hidupkan dia. Dan satunya, dia tetap dalam kegelapan, tetap mati aja, tidak mau hidup. Ini mati apa? Mati betulan? Bukan mati benaran ya dalam ayat. Bagaimana mungkin dia mati hidup kembali? Tapi yang dimaksud di sini, ya, dihidupkan dengan ilmu agama, dihidupkan dengan keimanan. Iya. Maka inilah yang membedakan seorang mukmin dan mukminah dengan ilmu agama ini dia pelajari, dia hidup namanya. Kalau dia jauh dari ilmu agama, jauh dari mana keimanan, maka itu artinya dia tidak hidup walaupun dia berjalan, bergerak. Ya. Karena itu ini hakikat banyak tidak diketahui oleh orang bahwa di tengah manusia ini ya ada mayat-mayat berjalan. Ada mayat-mayat berjalan. Karena mereka tidak mengenal dari ilmu yang dengannya menghidupkan, memberikan kehidupan kepada mereka. Dan ilmu ini kekuatan, Ilmu agama ini apa? Sultan. Iya. Karena itu sultan dan hujjah di dalam Al-Qur'an, sultan kata sultan itu ditafsirkan oleh para ulama dengan hujjah dengan ilmu. Iya. Kekuatan yang sangat kuat mengajak seorang hamba kepada kebaikan. Karena itu tidak perlu dia khawatir. Dia dengan ilmu agama yang dia pelajari, sepanjang dia sibuk dengan ilmu, dia memiliki kekuatan tersendiri. Tidak perlu khawatir terhadap makar musuh. Ya. Tidak perlu khawatir terhadap hasad orang-orang yang hasad. Dan tidak perlu khawatir terhadap ucapan-ucapan manusia yang tidak menyenanginya. Sebab dia sendiri dengan ilmu agama yang dia pelajari, dia memiliki sultan. Dia memiliki kekuasaan. Dan kadang kekuasaan ini lebih berkuasa daripada kekuasaan dengan bala tentara kekuasaan dengan persenjataan. Iya. Perhatikan bagaimana kekuasaan ilmu supaya kita mengambil pelajaran. Iya. Indahnya ilmu ini. Perhatikan dari kekuasaan ilmu kaum Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah diperangi oleh para sahabat. Diperangi. Tapi kaum Khawarij tidak surut tidak ada yang rujuk. Sebab memang mereka diperangi cari mati memang. Mereka menganggap bahwa perang melawan pemerintah itu mereka anggap ibadah. Dan ini dari kesesatan kaum Khawarij. Iya. Sebab semuanya sepakat bahwa kaum Khawarij ini tidak ada di barisan mereka seorang pun dari sahabat. Tidak ada di barisan mereka seorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka dengan sultan, dengan kekuatan bala tentara, kekuatan persenjataan tidak mempan kaum khawarij ini. Suatu hari Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi kampung kaum khawarij. Ibnu Abbas ingin mendebat mereka. Dan Ibn Abbas datang sendirian tanpa pengawal. Iya. Datang sendirian. Ibn Abbas mendebat mereka. Beliau hanya bacakan tiga ayat dan satu hadis saja. Rujuk dari kaum empat ribu orang. Di sebagian riwayat dua ribu orang. Perhatikan ya kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Ya, dan ini yang harus dipahami. Kadang seorang ada masalah dalam kehidupannya, antara dia dan keluarganya, antara dia dan masyarakatnya. Ya, banyak dari solusi permasalahan itu. Kalau dia belajar ilmu agama, dia akan temukan jalan keluarnya. Iya. Tapi banyak dari kita kadang berjelek sangka terhadap ilmu. Kurang perhatian terhadapnya. Padahal ilmu ini ibadah yang paling afdal. Sepakat para ulama bahwa menuntut ilmu yang sifatnya sunnah itu lebih utama daripada dia sholat malam, daripada dia berjihad, jihad yang sunnah. Menuntut ilmu lebih utama. Iya, karena kemanfaatan ilmu untuk diri seorang hamba dan untuk kaum muslimin kemanfaatannya lebih luas dan lebih merata. Lebih luas dan lebih merata. Karena itu keseriusan menghadiri majelis ilmu duduk di majelis ilmu ini adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat besar nilainya. Karena itu mari kita kembangkan di dalam jiwa kita, selalu kita tanamkan di dalam diri kita pentingnya mempelajari ilmu agama. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang apa? Tidak mempelajari ilmu agama tersebut. Baik, ini sebagian dari keutamaan ilmu dan di sini Syekh rahimahullah menyebut dari empat masalah yang wajib dipelajari. Yang pertama adalah al-ilm, mempelajari ilmu. Kemudian beliau terangkan wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu yang dipelajari itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Perhatikan ya dengan dalil-dalil. Iya. Bukan dengan ucapan nenek moyang atau bukan dengan apa yang dia warisi dari leluhur, dari adat, istiadat, dari kebiasaan. Ya, harus dengan dalil. Harus dengan dalil. Karena itu siapa saja dari guru yang mengajar, dia menyampaikan sesuatu, tanyakan dalilnya apa? Tanyakan dalilnya apa? Sebab itu adalah ilmu. Kalau memang ilmu, pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya. Iya. Dan di sini sisi pentingnya seorang mengenal ilmu apa yang merupakan ilmu agama dan apa yang bukan merupakan ilmu agama. Ya, sekarang kita di kehidupan sekarang ini banyak orang disebut ulama. Ya. Banyak orang disebut ulama, disebut berilmu. Ada ulama pandai menyanyi. Hah? Ada ulama main sinetron, Iya. Ada ulama main film, ada ulama pelawak. Iya. Semuanya disebut apa? Sebut ulama. Akhirnya orang berjelek sangka ilmu itu apa? Siapa sebenarnya yang disebut ulama? Ya, siapa sebenarnya yang disebut siapa? Ulama. Ya, ulama itu mudah sebenarnya untuk menilai, ya. Nah, ulama itu adalah adalah orang yang mengenal agama dengan dalil-dalilnya dengan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia memahaminya dengan pemahaman para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik.